akan melanjutkan pembahasan kita tentang istiqamah dalam talabul ilm, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Pada sesi ini <clears throat> akan kita bahas beberapa pembahasan di antaranya yang pertama adalah tentang ilmu apakah yang kita dahulukan dan kita pentingkan untuk kita pelajari. diterangkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam kata beliau "Falladhi yata'ayyanu 'ala al-muslim al-i'tina'u bihi wal ihtimam an yabhatha amma jaa'a 'anillah wa rasulih sallallahu yang yang uh, eh, alladhi yata'ayyan sesuatu yang semestinya diperhatikan oleh seorang muslim adalah an yabhasa amma jaa 'anillah wa rasulih untuk mempelajari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya thumma yajtahidu fi fahmi dhalik lalu bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tersebut wal wukuf ala ma'ani lalu berusaha merenungi memahami makna-makna yang datang dari Allah dan Rasulnya tersebut. Summa yastagilu bittasdiki bidzalika. Kemudian ia sibukkan dirinya untuk mengimani dan mempercayai hal itu ingkana minal umuri al-ilmiyah bila hal itu termasuk ilmu yang terkait dengan sesuatu yang mesti diyakini atau al-umur al-ilmiyah yang diimani wa in kana min al-umur al-amaliyah dan apabila termasuk dari ilmu yang harus diamalkan artinya dengan pengamalan anggota badan bazala wus'ahu fil ijtihadi maka dia hendaknya bazala wus'ahu mengeluarkan daya upayanya yakni sungguh-sungguh fi fi'li ma yastati'uhu untuk melaksanakan apa yang dia mampu minal awamir dari perintah-perintah wajtinab ma yunha anhu dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi apa yang dilarang wa takunu himmatuhu masrufatan bil kulliyati ila dhalik dan takunu himmatuhu hendaknya pikiran yang menyibukkannya masrufatan bil kulliyah ila dalik seluruhnya terfokus pada hal tersebut la ila ghairihi tidak kepada yang lainnya wa hakadha kana halu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitulah keadaan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik fi talabil ilm dalam talabul ilmi an-nafi' yang bermanfaat minal kitabi was sunnah baik dari kitabullah atau sunnah rasulnya ya ini uh, kutipan dari penjelasan al-imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami' al-Ulum al-Hikam Baik, setelah kita baca dan kita terjemahkan secara makna apa yang beliau sampaikan, kita akan sedikit mengulas kembali apa yang beliau sampaikan. Jadi kata beliau bahwa yang semestinya diperhatikan dan diprioritaskan oleh seorang muslim adalah mempelajari apa yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an dan datang dari Rasulnya yaitu sunnahnya. Al-Quran was sunnah dipelajari dan yajtahidu fi fahmi dalik. Betul-betul berusaha memahami. Ini hal yang sangat penting dan ini memang uh, Islam kita, ya, amal kita, iman kita. Yang sumbernya adalah Al-Qur'an was sunnah. Karenanya sangat penting kita ketika membaca Al-Quran bukan sekedar membacanya, tapi upayakan memahami makna-maknanya. Membaca hadis bukan sekedar membacanya, tapi upayakan juga mengetahui makna-maknanya. Kata beliau, al wukuf ala ma'anihi. Berusaha memahami makna-maknanya. Ya. Dan ini ya Tentunya untuk lebih e, bagusnya ya seseorang mempelajari bahasa Arab karena untuk memahami Al-Quran dan hadis modal utamanya adalah memahami bahasa Arab. Walaupun walhamdulillah telah ada terjemahan-terjemahan. Namun seperti yang diketahui bahwa sebagian daripada terjemahan terkadang tidak sesuai ya tidak semua tapi e, apalagi dalam hadis ya kalau Quran mungkin melalui proses yang cukup panjang terjemahan Al-Quran yang beredar walaupun juga ternyata ada beberapa hal ya yang ada kelirunya ya terutama uh, mungkin di footnote penjelasan tentang sebagian sifat-sifat Allah ya ternyata kita dapati ada hal-hal yang tidak sejalan dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun hadis Nabi, hadis Nabi juga alhamdulillah secara umum banyak terjemahan-terjemahannya. Namun juga tidak lepas daripada ya kekeliruan-kekeliruan di sebagian terjemahan. Ya, secara umum bisa kita manfaatkan terjemahan-terjemahan itu, namun tetap bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan harus ditanyakan ya kepada yang lebih mengerti. Oleh karenanya, apalagi sebagai talibul ilm, seorang santri misalnya, harus punya cita-cita yang lebih jauh, harus punya himmah, keinginan yang lebih tinggi untuk betul-betul memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya, melalui tafsir para ulama. Melalui tafsir para ulama. Ini sangat-sangat penting. Karenanya tadi Ibn Abbas, uh, siapa? Ibn Rajab mengatakan inilah keadaan para sahabat Nabi dan para tabi'in. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa riwayat, bahwa sahabat radhiyallahu anhu majma'in yang mereka itu adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan bahasa Arab ternyata ketika belajar Al-Qur'an juga bukan hanya belajar bacanya ya mereka juga belajar maknanya ya kata mereka Eh, kunna la natajawazu ashra ayatin. Kami tidak pernah melampaui 10 ayat. Hatta na'lama ma fiha. Sampai kami tahu apa yang ada di 10 ayat itu. Ya. Yeah. Jadi mereka seperti yang tadi saya katakan, komunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Arab mereka masih asli murni. Karena di zaman Nabi belum tercampur oleh apa? lisan atau bahasa-bahasa ajam non Arab. Bahasa mereka masih asli, masih menjadi dalil dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Ya, istilahnya menjadi syawahid dalam uh, ilmu nahwu. Ucapan mereka. Namun ternyata ketika mendapat ayat-ayat Al-Quran juga nggak merasa cukup dengan bahasa Arab yang mereka punyai. Nah, karena apa? Ini kalamullah yang dikatakan Kul a'antum a'lamu amillah. Katakan, apakah kamu lebih tahu daripada Allah? Allah yang paling tahu tentang ayat-ayatnya. Ya. Karenanya mereka para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kandungan ayat itu, hukum-hukum yang terkait dengan halal dan haram, ilmu yang terkandung padanya, sepuluh ayat demi sepuluh ayat. Setelah dipahami, Sepuluh ayat pindah berikutnya sepuluh ayat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau para sahabat seperti itu bagaimana dengan kita? Artinya bahwa kita juga harus punya semangat ya untuk talabul ilm, untuk belajar ya, untuk terus menggali menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk talabul ilm. Lebih-lebih di masa sekarang ini subhanallah kalau kita mengikuti arus perkembangan zaman ya kita akan betul-betul jauh daripada ilmu agama. Ya. Karena zaman seperti yang sekarang kita ada padanya yakni kata ulama ya ghalabat fiha atau fihi al-madiyah materi lebih dominan duniawi lebih dominan daripada akhirat kalau kita terus larut di dalam perkembangan zaman ini betul-betul kita bisa uh, jauh dari agama kita karena yang kita punya jalan sendiri gak mengikuti arus Jalan kita adalah al-ilmu wal amal. Ya. Jalan kita adalah al-ilmu wal amal. Berilmu, beramal. Dan termasuk daripada amal adalah ad-da'wah. Ini jalan kita. Ini yang kita pilih. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Uh, dulu para ulama kita ya para ulama kita sekalipun dengan usia yang sudah cukup tua, mereka semangatnya tetap tinggi. Semangatnya tetap tinggi. Bahkan dikatakan oleh sebagian mereka bahwa eh, saya dalam umur 80-an tahun lebih semangat daripada ketika saya berumur 20 tahun. Karenanya juga Ibnu Jauzi rahimahullah saat berumur 80-an tahun beliau masih belajar salah satu kiroah ya kala itu beliau belajar kepada seseorang bersama anak beliau jadi sang guru punya murid yang muridnya adalah bapak dan anak yang bapak tersebut sudah umur 80-an dan seorang ulama Ibnul Jauzi. Nah, ulama kita rahimahumullah ternyata seperti itu. Semangat mereka tidak melemah ketika fisik mereka melemah. Ya, semangat mereka tidak melemah ketika fisik mereka melemah. Justru seperti yang tadi saya sampaikan, sebagian mereka mengatakan lebih semangat saat itu umur 80-an daripada ketika berumur 20-an. Ala kulli hal <clears throat> ya, mungkin uh, bisa kita baca riwayat-riwayat dari para ulama tersebut mungkin <clears throat> di kesempatan yang lain itu mana dari <clears throat> beberapa riwayat dari para ulama itu. Intinya kembali kepada masalah kita dulu bahwa kita harus berusaha untuk mengetahui makna-makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui makna dan kandungan-kandungannya, kata beliau, lubit tasdik. Harus <clears throat> taraf berikutnya adalah apa? Menyibukkan diri bagaimana kita mengimani, yakin dan mantap dengan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya bila itu terkait dengan perkara yang harus diimani yakni perkara-perkara gaib misalnya terkait dengan berita-berita tentang hari kiamat surga neraka atau berita tentang umat terdahulu hal-hal yang terkait dengan iman maka kita harus mengimani meyakini Wa in minal umuril amaliyah. Kalau yang dia baca terkait dengan amal, yakni yang dipraktekkan dengan anggota badan kita terkait dengan sholat, puasa, zakat, terkait dengan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada anak-anak, menghormati yang lebih tua dan seterusnya, maka juga setelah kita pelajari kita me melakukan upaya yang kuat untuk mengamalkannya kata beliau badla wus'ihi fil ijtihad fi fi'li ma yastati'uhu min al-awamir mengeluarkan daya upayanya dan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dia mampu dari perintah-perintah dan menjauhi apa yang dilarang dari larangan-larangan. Ya. Jadi uh, <clears throat> beliau di sini menyebutkan ya yang terkait dengan iman diimani, yang terkait dengan amal diamalkan dengan sungguh-sungguh. Lalu beliau mengatakan bahwa uh, <clears throat> semestinya keinginan kita dan cita-cita kita, begitu pula pikiran kita tertuju kepada hal tersebut. <clears throat> Ya, tertuju kepada hal tersebut dengan sepenuhnya ya Ikhwan fillah rahimakumullah para sahabat dan para tabi'in kata beliau begitulah keadaan hidup mereka para sahabat dan para tabi'in begitu kehidupan mereka dan ini tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam mencari nafkah tinggal bagi waktu bagi waktu ya kapan mencari nafkah kapan belajar tidak semua waktu untuk belajar ketika dia punya kewajiban memberi nafkah tidak pula semua waktu untuk bekerja karena dia punya kewajiban tolabul ilmi jadi kita semua harus pandai-pandai membagi waktu tolabul ilmi jangan ketika saat ada waktu waktu. Tapi talabul ilmi harus meluangkan waktu. Kalau kita mengesampingkan talabul ilmi, menganak tirikannya, yaitu melakukannya hanya saat ada waktu, maka kita tidak akan dapat ilmu. Kita akan dapat sedikit sekali daripada ilmu. Padahal ilmu ini kata ulama ya, ya al ilmu intolab tahu kasiru. Ilmu ini kalau kamu cari banyak sekali. Wal umru an tahsiliha qasiru. Umur ini untuk mendapatkan ilmu terlalu pendek. Fabda bil aham bal aham. Maka mulai dengan yang lebih penting dan lebih penting. Nah, kalau kita sudah bakhil dengan waktu kita, sudah pelit dengan tenaga kita untuk memperoleh ilmu ini, kita dapatnya seberapa? ya dikatakan ya kalau kamu berikan seluruh umurmu untuk ilmu kamu baru diberi sebagian ilmu ya umur kita ini yang 60, 70, 80 kalau kita peruntukkan dalam tolabel ilmu seluruhnya kita itu masih dapat sebagiannya belum semuanya nah sekali lagi kalau kita pelit dengan waktu dan tenaga kita untuk talabul ilmu mau dapat berapa kita? Para sahabat mereka juga punya keluarga, mereka punya istri, mereka punya anak. Ya, mungkin anak mereka juga lebih banyak daripada anak-anak kita barangkali ya kan. Dan memang sebagian mereka ya, kalau kita baca biografinya punya anak banyak, bahkan juga keluarga artinya istri juga kadang lebih dari satu. Ya, dan mereka mesti menafkahi tapi mereka juga apa menyisihkan waktu untuk ilmu dan untuk bekerja lihat contohnya diantaranya Umar ibn khattab radhiyallahu an Umar ibn khattab radhiyallahu an seperti disebutkan dalam uh, apa <clears throat> sebuah riwayat beliau dengan sahabat dari Ansor bergantian dalam mengambil ilmu, belajar ilmu dari Nabi SAW. Sehari Umar yang mengambil ilmu dari Nabi, si Ansari, sahabat dari Ansar yang bekerja. Selesai bekerja, dia akan bertanya kepada Umar, apa yang disampaikan Rasulullah. Esok harinya bergantian. Umar yang bekerja, Ansari, ya orang Ansar tersebut yang belajar. Ketika nanti Umar pulang, dia akan bertanya kepada orang Ansar itu, apa yang disampaikan Nabi. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagi kita. Membagi waktu dalam tolabel ilm. Berapa sih umurnya Umar ketika itu? bukan anak-anak remaja. Umar ketika itu sudah berumur. Tentunya ya mendekati Nabi SAW beliau. radhiyallahu an. Tapi semangatnya dalam talabul ilm sampai membagi waktu seperti itu. Ini yang dengan model seperti Umar. Ada yang lebih daripada itu seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa teman yang lain dari para sahabat yang kemudian dikenal dengan ahlus Sufah. Mereka justru menghususkan hidup mereka saat itu untuk belajar dari Nabi. Nggak bekerja, yang lain berdagang, yang lain bertani. Beliau di masjid untuk selalu mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Bagaimana makannya? Beliau katakan ala shibi batni. Ya, artinya walaupun lapar ya tetap tidak kemudian meninggalkan talabul ilm dan baru makan ketika ada yang memberi makan tanpa mereka minta-minta ada yang memberi makan kalau tidak bersabar dalam lapar ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis aktsarus sahabati hadisan 'alal itlaq kata ulama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Karena hidupnya sangat khusus ketika itu untuk mempelajari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi para sahabat juga ta'allum. Kata Nabi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Bukan mereka tiba-tiba mengerti, bukan mereka tiba-tiba dapat ya tiba-tiba menjadi orang alim. Tidak, mereka juga belajar, mereka berproses. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, ya kita harus mencontoh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ikhwah semua, antum semuanya memiliki himmah atau keinginan yang besar dalam talabul ilm. Semoga ini terus dipupuk, terus dijaga, ya dan sekali lagi tanpa putus asa, tanpa punya suatu keyakinan bahwa ini ya hanya pada saat tertentu yang akan berakhir sesungguhnya ya tidak akan berakhir kecuali dengan kematian. Itu yang menjadi prinsip para ulama kita. Mereka menjaga talabul ilm terus bahkan para ulama ya bukan orang biasa menjaga talabul ilm tidak ada batas akhirnya kecuali kematian mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah <clears throat> diriwayatkan beberapa riwayat kita akan baca beberapa uh, <clears throat> kisah para ulama kita rahimahumullah yang hingga akhir hayat mereka mereka terus dalam talabul ilm <clears throat> Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya, "Ila mata tatlubul ilm?" Sampai kapan engkau menuntut ilmu? Qala minal mahbarah ilal maqbarah. Beliau menjawab dari mahbarah yakni dari sejak kecil mahbarah yakni sejak orang belajar menulis dengan tempat yang berisi tinta ya kemudian dari situ dia belajar apa menulis abjad berhitung sejak itu ilal makbarah sampai ke kuburan yakni sampai mati ini Imam Ahmad rahimahullah yang ilmunya dikatakan oleh para ulama ilmu itu ya yang begitu luas di mata beliau ya ibarat apa lembaran di mata beliau mau ngambil ilmu apa tinggal comot artinya apa artinya betul-betul kekuatan ilmu itu dan ingatan beliau sangat luar biasa kalau kita ya kalau kita ketika pernah berilmu tentang sesuatu, suatu saat kita ingin menyebutkan. Kita kadang berpikir dan membutuhkan sekian menit terkadang. Ya, terkadang kalau dengan bahasa komputer loadingnya ini enggak nyampe-nyampe. Ya, apa ya? Kayaknya pernah dengar. Begitu kan? Di mana ya? Saya pernah baca di mana? Atau pernah dengar dari ustadz siapa ya? Nah, mau menyebutkan ayat terkadang lupa. Tahu ayatnya tapi mau nyebut nggak keluar-keluar. Mau nyebut hadis terkadang juga lupa. Nah, itu kita. Imam Ahmad rahimahullah diumpamakan oleh ulama, ilmu itu dihadapannya ibarat seperti lembaran kapan dia mau mengambil, mau menyebutkan sesuatu tinggal comot. Ya. Tidak seperti kita. Nah, beliau yang seperti ini mengatakan belajar itu sampai kapan? Ilal makbarah, sampai ke kuburan. Semangat yang luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala Beliau seorang ulama besar. Abu Zur Ar-Razi yang bernama Ubaidullah bin Abdul Karim. Beliau seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Kehidupannya selalu bergelut dengan ilmu hadis. Mempelajarinya, mengajarkannya dan seterusnya, berdakwah padanya. Karenanya Allah Azza wa Jal mewafatkan dia dalam keadaan murajaah ilmu hadis. Dikatakan oleh Ibn Abi Hatim, Abdul Rahman bin Abi Hatim rahimahullah dalam kitab Al-Jarhu wa Ta'adil di mukaddimahnya. Beliau menceritakan, Sami'tu abi yakul. Saya mendengar ayah saya bercerita. Ayah beliau adalah Abu Hatim Ar-Razi, teman dekat Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini kata orang kalau bahasa kita dua sejoli. Artinya dua ulama yang sama-sama ulama besar dan selalu beriringan, selalu bergandengan. Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Abu Hatim menceritakan kepada putranya Abdurrahman, "Mata Abu Zur'ah mad'unan mabtunan ya'raku jabinuhu fin nazah. ya Abu Zur'ah wafat dalam keadaan mad'unan mabtunan mad'un yakni terkena penyakit ta'un wallahu alam itu yang saya pahami mabtunan terkena penyakit juga yang di perutnya ya'raku jabinuhu fin nazah. dahinya saat nazak berkeringat. Apa yang kita peroleh dari cerita ini? Tiga-tiganya tanda husnul khatimah. Seorang yang wafat karena ta'un syahid. Seorang yang wafat karena penyakit di perut syahid. Seorang yang dahinya berkeringat saat nazak ini tanda husnul khatimah. Ya. Mautul mu'min bi'araqi jabini seorang mukmin wafat dengan berkeringat di dahinya. Abu Zur'ah. Allah Azza wa Jal karuniakan kepada beliau kemuliaan ini karena semasa hidupnya berjuang membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan dalam ilmu, amal dan dakwah. Masih dalam cerita temannya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah bahwa saat itu beliau ikut hadir di saat nazak Abu Zurah al razi Fakultu Muhammad bin Muslim Ibn Warah. Saat itu saya berkata kepada Muhammad bin Muslim bin Warah. Ini juga ya mereka teman-temannya ya yang menghadiri Abu Zurah di akhir-akhir hayatnya, di detik-detik sebelum kematiannya. Maka Abu Hatim berkata kepada Muhammad bin Muslim, "Ma tahfazu fi talqinil mauta?" Apa yang engkau hafal yakni dari suatu hadis tentang mentalkin orang yang wafat. La ilaha illallah. Yakni di sini wallahu alam seperti di riwayat yang lain yang pernah saya dengar bahwa mereka sebetulnya ingin mentalkin Abu Zur'ah ya tapi mereka uh, tidak sampai untuk langsung mengatakan wahai Abu Zur'ah qul la ilaha illallah Abu Zur'ah siapa ulama walaupun mereka juga ulama tapi Abu Zur'ah juga punya haibah kewibawaan di hadapan teman-temannya ini sehingga mereka mau mengatakan wahai Abu Zur'ah qul la ilaha illallah nggak nyampe Akhirnya dengan metode apa? Dengan metode ini. Seolah-olah mereka bercakap-cakap di antara mereka supaya Abu Zurah mendengar. Maka dikatakan oleh Abu Hatim kepada Muhammad bin Muslim bin Wara, wahai Muhammad bin Muslim, hadis apa yang kamu hafal tentang talqin kepada mayit agar mengucap la ilaha illallah? Ya. Didengar oleh Abu Zurah. Maka Muhammad bin Muslim mengatakan Yurwa an Mu'ad bin Jabal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Famin qabli an yastatimma rafa'a Abu Zur'ah ra'sahu wa huwa fin naza'. Baru Muhammad bin Muslim menyebut ujung daripada sanad. Tampaknya Muhammad bin Muslim ya ingin menyebutkan hadis secara lengkap, tapi baru menyebutkan ada riwayat dari Muad. Langsung belum menyambung Abu Zur'ah Ar-Razi rafa'a ra'sahu mengangkat kepalanya. Dalam keadaan ini di detik-detik kematiannya. Faqala lalu langsung beliau mengatakan rawa Abdul Hamid an Ja'far an Talib bin Abi Uraib an Katsib bin Murrah telah meriwayatkan Abdul Hamid bin Ja'far dari Talib bin Abi Uraib ya begitu ya an Katsir bin Murrah dari Katsir bin Murrah an Mu'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'ad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala beliau mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah al jannah siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah al jannah maka dia masuk ke dalam surga lalu wafat beliau luar biasa ya dalam kondisi seperti itu beliau masih menghafal hadisnya dengan sanatnya ketika temannya ingin menyebut beliau justru yang menyambung hadis itu dengan sanatnya, dengan matannya, dan beliau meninggal setelah itu. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah kalah jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah kalah jannah. Lalu beliau wafat. Pasar al-baitu dajjah dibuka iman hadar lalu langsung di rumah itu pun terjadi dajjah yakni eh, semacam keributan rumah ya ketika salah satu dari mereka wafat. Nah, luar biasa ahibati billah rahimakumullah. Ini ya ulama kita rahimahumullah seperti ini. Jadi empat ya tanda husnul khatimah pada beliau. Dari penyakitnya, mat'un, kena ta'un, mabtun, ya, penyakit perut. Kemudian dahinya berkeringat, kemudian akhir ucapannya la ilaha illallah. Membaca hadis Nabi SAW. Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Ini seperti yang diingatkan ulama kita Rahimahumullah Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah menyebutkan dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam Bahwa Al-Khawatim Mirathu As-Sawabiq Akhir-akhir kehidupan manusia itu adalah warisan daripada sebelum-sebelumnya. Akhir-akhir kehidupan manusia itu warisan daripada sebelum-sebelumnya. Artinya seseorang akan mati dengan kebiasaan sebelumnya. Kalau dia biasanya taat kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah kematiannya pun akan dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jal. Sebaliknya kalau dia biasanya maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka kemungkinan matinya pun akan dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang sibuk dengan ilmu, dengan dakwah, ya, sibuk mengamalkan ilmu dan dakwah, maka insyaallah kematiannya pun akan berada di atas kebiasaan tersebut. Kemudian setelah uh, sang putra Abdurrahman bin Hatim menceritakan tentang kisah wafatnya Abu Zur'ah, saatnya beliau menceritakan kematian ayahnya sendiri Abu Hatim Ar-Razi. Dia mengatakan hadartu abi rahimahullah. Saya hadir hmm, di sisi ayah saya wa kana fin nazah. Saat itu ayah saya sedang dalam keadaan nazah, yakni uh, hampir hmm, sakaratul maut Wa ana la a'lam. Tapi saya nggak menyadari kalau ternyata beliau sudah dalam kondisi seperti itu. Detik-detik terakhir kehidupannya. Sehingga sa'altuhu an Uqbah bin Abdul Ghafir. Saya masih bertanya kepada beliau tentang seorang rawi yang bernama Uqbah bin Abdul Ghafir. Ya, karena kebiasaan putra beliau, Abdurrahman bin Abi Hatim, bertanya kepada ayahnya tentang para rawi Abdurrahman bin Abi Hatim juga ulama besar. Ya, putra dari Abu Hatim yang jelas lebih besar. Nah, beliau punya kebiasaan bertanya kepada sang ayah tentang hadis dan para rawi hadis. Dan juga bertanya kepada Abu e, Zur'ah Ar-Razi. Sehingga pertanyaan dan jawaban itu beliau tuangkan dalam kitab yang berjudul Al-Jarhu wa Ta'dil. Sembilan jilid kitab Al-Jarhu wa Ta'dil hasil soal jawab antara Abdurrahman kepada ayahnya Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah. Ya, ini hasil jawabnya dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ta 9 jilid kurang lebih. Nah, maka beliau di sini menceritakan saat itu saya nggak menyadari bahwa ayah saya sudah dalam keadaan nazak. Maka saya pun bertanya kepada beliau tentang seorang rawi Uqbah bin Abdul Ghafir yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rawi ini meriwayatkan dari Nabi langsung. Maka Abdurrahman bertanya, "Lahu sahbah Apakah rawi ini dia seorang sahabat?" yakni dia mengatakan qala Rasulullah misalnya atau anin nabi atau yang semakna dengan itu. Apakah memang dia seorang sahabat? kok meriwayatkan dari Nabi? Faqala birasihi la. Saat itu Abu Hatim mengisyaratkan dengan kepalanya yakni tidak. Enggak berbicara tapi hanya isyarat bahwa tidak. Yakni dia bukan sahabat. Tapi dia tabi'in. Artinya kalau dia seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi berarti riwayatnya apa? Mursal. Riwayatnya tidak diterima. Cuma ketika itu beliau hanya isyarat dengan kepala. Falam akna minhu. Kata Abdurrahman, saya nggak puas. Ayah hanya isyarat dengan kepala. Fakultu fahim ta'ani lau sohbah. Wahai ayah, apa engkau faham pertanyaan saya? Apa dia seorang sahabat? Ditegaskan lagi. Qala huwa tabi'iyun. Akhirnya Abu Hatim terpaksa mengucapkan, tidak dengan isyarat. Menjawab dengan ucapan huwa tabi'iyun, dia adalah tabi'i. Qultu uh, Fakana sayyidu amalihi ma'rifatul hadis wa uh, naqalatu al-akhbar fakana في عمره yuktabasu منه ذلك فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته. Artinya, yakni setelah itu beliau wafat. Ya. Enggak selang beberapa saat dari menjawab jawaban itu kemudian ayahnya wafat. Maka Abdurrahman putra beliau mengomentari, sungguh dulu sayyidu amalihi ma'rifatul hadis. Eh, kesibukan ayah saya dulu adalah belajar ilmu hadis, mempelajarinya. Wa naqalatu al-akhbar dan mempelajari para rawi hadis sehingga beliau menjadi ulamanya dalam bidang ini. Fakana fi umurihi yuktabasu minhu dhalik. Sehingga selama kehidupan beliau diambillah ilmu hadis dari beliau. Ilmu tentang para rawi hadis dari beliau. Semasa hidupnya menjadi sumber dalam bab ini atau salah satu sumber ilmu tentang para rawi dalam yakni e, bidang ilmu hadis. Fa'aradallahu an yudhira inda wafatihi ma kana alaihi fi hayati. Maka Allah Azza wa jalla menghendaki untuk menampakkan saat wafatnya dia apa yang menjadi kebiasaannya saat hidupnya. Nah, ini catatan penting. Allah Azza wa Jal ingin menampakkan saat kematiannya apa yang menjadi kebiasaan dia saat hidupnya. Ya, maka seperti yang kita dengar dari kisah Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah, beliau ya wafat dalam kondisi masih sibuk dengan ilmu hadis dan para perawinya. Nah, artinya juga bahwa ya mereka ya, tidak pandang waktu, mereka tidak pandang umur, bahkan mereka sangat berharap memang kehidupan mereka berakhir dengan amal soleh, dengan ilmu. Dan di sana masih ada beberapa kisah yang lain dari kisah para ulama rahimahumullah tentang uh, kehidupan mereka dan akhir daripada kehidupan mereka dan mungkin untuk zaman sekarang pun ya zaman sekarang pun mirip-mirip saja kalau kita Tadi menyebut Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Ternyata kesibukan mereka dengan ilmu juga sampai akhir hayat mereka. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah ya, sampai di akhir-akhir kehidupan beliau saat beliau di rumah sakit dirawat yang itu menjadi atau sakit yang itu menjadi sebab kematian beliau di mana beberapa waktu berikutnya akhirnya beliau wafat masih beliau menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Dalam kisahnya yang saya ingat bahwa beliau ketika itu ya uh, sibuk dengan karya beliau, mengoreksi karya beliau atau membaca karya beliau Takhrij Sunan Abi Dawud. Ya. Sunan Abi Dawud yang tadi sempat kita sebut yang beliau Eh, pelajari mana yang sahih, mana yang dhaif dan beliau takhrij, beliau terangkan eh, sumber-sumber uh, hadis itu. Saat itu beliau masih sibuk dengan buku tersebut di akhir kehidupan beliau. Ya, Syekh bin Utsaimin rahimahullah sama. Ya, sampai di sakit beliau yang kemudian beliau wafat karenanya di mana beliau saat itu punya kebiasaan e, ketika Ramadan beliau memberikan pelajaran di Masjidil Haram tiap tahun. Tapi di saat itu beliau sakit, ya. Dan beliau ketika itu secara kemampuan fisik tentu dinilai sudah tidak mampu. Bahkan beliau ketika itu di antara yang dikisahkan sudah dibawa ke rumah sakit. Saat beliau sadar, beliau minta kembalikan saya ke masjid. Beliau tetap ingin memberi pelajaran di masjid. Dalam kondisi sudah seperti itu. Akhirnya <clears throat> beliau mengajar melalui mikrofon. Tidak terlihat beliau. Beliau di ruangan khusus namun pelajarannya disiarkan langsung melalui mikrofon. Ya, berbaring dan menyampaikan pelajaran. Nah, sampai sedemikian rupa ulama kita sekarang tidak rela masa-masa hidup mereka untuk sesuatu yang lain daripada kesibukan mereka selama ini yaitu mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu dan begitu pula ulama-ulama kita yang lain mirip-mirip saja kehidupan mereka ilmu sampai akhir hayat mereka ya ikhwan fillah rahimakumullah nah semoga uh, <clears throat> apa yang disebutkan dari kisah-kisah tersebut menjadi motivator bagi kita ya untuk kita mencontoh mereka dan kita tentu ingin yang seperti itu. Ya. Husnul khatimah wafat dalam keadaan beramal soleh. Ikhwan Fidin rahimakumullah eh, <clears throat> di sini saya bacakan apa yang tadi saya sebutkan bahwa Ibnu Jauzi rahimahullah dalam umur yang eh, 80-an masih belajar. Disebutkan dalam kisah beliau <clears throat> dalam kitab Siyar bahwa Abu Faraj Ibn Al-Jauzi yaqra'u fi akhir umrihi wa huwa fi 80 al-qira'at al-'ashr ala ibnil Baqillani ma'abnihi Yusuf. Di akhir umurnya Ibnul Jauzi rahimahullah yaitu ketika beliau berumur 80 tahun dia belajar al-qiraat al-ashr bacaan Quran yang 10 bacaan ada al-qiraah as-sab'ah ya kan ada yang 10 qiraah kepada Ibnu Al-Baqillani ma'abnihi Yusuf dengan putra beliau Yusuf. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita lihat di sini ya, dalam umur yang seperti itu masih belajar dan beliau seorang ulama ya. Bukan beliau belum tahu, bukan beliau baru menyadari, baru mau belajar. Beliau sudah jadi ulama. Tapi dalam umur ini masih belajar. Ya, ya, yang kita ambil pelajarannya di sini adalah apa? Semangat. Tidak terbatas oleh umur. Karenanya Az-Zahabi rahimahullah memberikan suatu catatan kaki dari kisah ini, "Fangdur ila hadhil himmah al-'aliyah." Lihatlah. Hadhil himmah al-'aliyah. Semangat yang tinggi ini. Ya. Kemudian juga di sana ada seorang ulama Hambali bernama eh, atau disebut Abu Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Ya. ini walaupun ada beberapa catatan dari beberapa ulama tentunya. Namun secara umum di sini kita ingin melihat bagaimana bab semangatnya. <clears throat> Kata beliau, "Inni la ajidu من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة saya dapati semangat saya dalam ilmu padahal saya di eh, yakni maksudnya 80-an mungkin begitu maknanya lebih kuat semangatnya daripada saat saya berumur 20 tahun Ya. Ikhwan fillah Rahimahkumullah ya kita berusaha untuk mencontoh mereka para ulama kita. Ya. Kalau kita tidak bisa sama persis dengan mereka, bukan berarti kita kemudian putus asa, bukan berarti kemudian kita lemah, tapi sekalipun kita tidak mencapai apa yang mereka capai, tapi kita ingin mencontoh semangat itu dalam talabul ilmi syar'i dan Allah Azza wa Jal akan menilai masing-masing orang Allah Maha tahu bagaimana niatnya, bagaimana semangatnya. Ya. Allah Azza wa Jal uh, <clears throat> akan menilai. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan beramallah kalian, maka Allah Azza wa Jal wa dan katakan i'malu Beramallah kalian, fastayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Eh, ini mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya besok. Bismillah. Hmm.